Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh al syaikh Al-Allamah Salih Al-Fauzan Asabahullah Istimewa baik-baik yang punya kitab Yang tidak punya kitab diperhatikan sekarang kita masuki halaman 177 yang cetakannya sama, 177 yang cetakannya sama, cetakan Saudi, yang cetakan Mesir dibuka sendiri. Seputar apa? Seputar beriman terhadap hari akhirat. Di antaranya apa? Nah, atau seputar beriman terhadap perkara gaib yang sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu, azab kuburan dan juga apa? kenikmatan dalam kuburan. Mafhum? Ada wujudnya, ada realitanya. Cuman karena beda alamnya kita nggak bisa menyaksikannya. Mafhum? Jadi kalau antum lihat orang dimakamkan, dikebumikan, dikuburkan, kok antum bongkar, ya mati utuh. Karena apa mana? Katanya diadab, katanya ada nikmat, kok masih utuh? Kalau ucapan itu muncul dari orang yang paham, nggak mungkin. Itu muncul dari orang-orang yang gagal paham. Dia memahami kehidupan akhirat alam kubur sama dengan alam dunia. Sudah keliru di situ. Om ya? Kalau dia paham tidak akan mengatakan seperti itu. Karena alam dunia beda dengan alam apa? Kubur, alam barzakh. Walaupun kuburannya di dunia, tapi alamnya sudah berbeda di situ. Paham ya? Kuburannya kan di dunia, makamnya. Tapi di alamnya itu loh, alam barzakh itu bukan alam dunia. Sehingga tetap tidak nampak ya. Naam. Kata beliau, lihat atas itu matan bagian atas. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Muwaffaquddin rahmatullah alaih wa qad ista'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu matan bagian atas itu, matan bagian atas yang punya kitab wa amara bihi fi kulli salatin dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari fitnah kuburan. Dan merintahkan pada setiap sholat untuk minta perlindungan. Iya enggak? <coughs> Ketika tasyahud, antum lihat. Ketika tasyahud akhir, setelah antum baca sholat Ibrahimiyah, baca apa? Baca empat perlindungan ini. Ya kan? Ditambahkan. Setelah antum baca sholat Ibrahimiyah, selesai innaka hamidum majid paham ya kemudian baca apa Baca doa meminta perlindungan dari empat perkara di antaranya ada kuburan fitnah kubur kalau ada tanya apa sih fitnah kuburan itu apa sih fitnah kuburan itu fitnah kuburan itu apa maknanya as-su'al pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh mungkar dan nakir kepada si mayit paham ya nah barakallahu fik man rabbuka man nabiyuka madinuk Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Itu namanya fitnatul qabr. Mafhum? Naam. Yang bisa menjawab, walhamdulillah. Balasannya luar biasa, nikmat. Yang tidak bisa menjawab, waliyadzubillah, balasannya mengerikan. Seperti dalam suatu riwayat di Palu dengan palu yang terbuat dari besi. Nah, kalau seandainya dia teriak, namanya teriakannya itu barakallahu fi kalau Seandainya manusia mendengar pingsan manusia yang dengar. Mahum. Nah, makanya tidak ada yang bisa mendengar eh, atau semuanya mendengar kecuali satu lain. Apa satu lain itu? Jin dan manusia. Nah, itu dikecualikan. Kita lihat Kala Syekh syaikh Fauzan Fauzan asharahnya syarahnya disimak baik-baik barakallahu fi. Ista'adha an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qabr Nabi Nabi kita Muhammad alaihi wasallam minta perlindungan dari azab kuburan. Fadalla ala annahu haqqun. Maka ini menunjukkan bahwasanya azab kuburan itu benar adanya. Diperhatikan ya, azab kuburan benar adanya. Wa ala annahu waqi'un sabitun dan bahwasanya azab kuburan itu terjadi dan ada. Wa illa jika tidak benar, jika enggak ada, lam yasta'id minhu rasul alaihi wasallam. Niscaya Rasulullah alaihi wasallam enggak akan minta perlindungan. Kenapa? Masa minta perlindungan dari sesuatu yang enggak ada? Iya enggak? Orang itu berlindung, minta perlindungan dari sesuatu yang ada dan berbahaya. Kalau seandainya enggak ada, ngapain Rasulullah minta perlindungan? Jadi pahami? Nama ya? menunjukkan bahwasanya ada ada kuburan itu. Makanya Rasulullah minta perlindungan. Mami ya? Minta perlindungan dari eh, siksaan atau ada kuburan tersebut. Perhatikan wa amara bil isti'adah minhu fi kulli shalah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar apa? Agar minta perlindungan dari adab kuburan tersebut setiap kali sholat. Antum baca ketika tasyahud akhir. Jangan nggak hafal. Upayakan belum menghafal menghafal. Paham ya? Mudah doanya. Eh? Nah barakallahu fi. Mudah doanya kan? Setelah antum baca salat Ibrahimiyah. Nah, batar itu perlindungan dari empat perkara. Coba. Apa itu bataannya? Berlindung dari empat perkara. Antum hafal antum? Hafal? Ayo bismillah. Naam ahsanta barakallahu fi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Empat perkara. Berlindung dari apa para fi azab kuburan. Berlindung dari neraka jahanam. Berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Berlindung dari fitnah dajjal. Nah, Kita baca hadisnya. Faqala alaihi salatu wassalam ista'idzu billah min arba'in min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal artinya diperhatikan minta perlindunglah atau berlindunglah kalian atau mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari empat perkara ha? mintalah kalian perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara pertama min adab jahannam dari siksaan api neraka jahannam ngeri ya neraka jahannam barakallahu fiqh Secara globalnya itu kalau batu batu dilemparkan dari atas sampai ke dasar neraka yang paling dalam paling bawah itu sabauna kharifah 70 tahun. Paham ya? Itu nah 70 tahun apakah tahun-tahun di dunia atau tahun-tahun yang ada di akhirat yang jelas ngeri. Nah, makanya billah. Allahumma salim salim. Coba lihat dalam surat Qaf itu. Hah? Semua penduduk neraka dimasukkan Penduduk surga dimasukkan. Ternyata neraka bicara di situ. Neraka yang menyala-nyala, yang mengerikan, ha? yang membakar manusia yang layak dan berhak dan pantas dibakar berkata di situ. Paham ya? Apa perkataannya? Perkataannya apa perkataannya? Ha? Apa Abdurrahman? Sebelum dia mengatakan demikian ditanya dulu kan? Apa pertanyaannya kepada neraka jahanam? Kemudian dia mengatakan hal min masjid. kopi raqqaf itu Apa? Hah? Itu pertanyaannya. Halim talak itu pertanyaannya, teman. Nah, barakallahu fi yang sebelumnya dikit lagi. Eh, Ayo yauma Allah taala menanya, yauma nakul, yauma nakul jahannam, halim tarati suatu hari yang kami bertanya kepada neraka jahannam, halim tarati apakah sudah penuh? Nerakanya ngomong, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Bayangkan. Neraka. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Yauma naqulu taqulu. Yauma nakul. Eh, Allah Ta'ala bertanya di situ. Paham ya? Halim talati, apa kamu sudah penuh? Kemudian malah nerakanya bilang, eh, kemudian nerakanya bilang, halim min mazid, apakah masih ada tambahan? Allahumma salim salim. Ngeri barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kemudian berlindung dari adab kuburan. Berlindung dari fitnah kematian dan fitnah kehidupan. Orang ketika masih hidup pasti banyak fitnah. Setelah mati pun ada fitnah. Apa fitnah maksudnya ini? eh, di dalam kuburan tersebut fitnah dengan apa tiga pertanyaannya di antaranya tiga pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir dan fitnah al-masih dajjal ini fitnah yang sangat dahsyat fitnah yang sangat besar empat 40 hari ya dajjal berkuasa berapa hari 40 hari tapi 40 hari itu sudah bisa menguasai banyak pasukan Paling banyak pasukannya dari kalangan orang-orang Yahud dan para wanita. Membawa surga dan neraka. Surganya Dajjal, neraka bagi orang mukmin. Nerakanya Dajjal, surga bagi orang mukmin. Tertulis di antara dua. Nama tanya apa? Nam kafar kafir. Paham ya Kafar kafir. Paham ya. Yang bisa membacanya hanya orang-orang mukmin saja. Paham? Dan itu pun disebutkan dalam hadis yang sahih kisahnya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu Dajjal sudah ada. Di suatu pulau di dibelenggu, dikerangkeng. Paham ya? Yang akan keluar nanti di akhir zaman. Paham ya? Nah, kisahnya masyhur ma'rufah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dijaga oleh penjaga. Siapa penjaga Dajjal? Nah, barakallahu fiik. Naam, Eh? penjaga dajjal yang apa? Yang sudah kita lewati berkali-kali memiliki rambut atau bulu yang sangat tebal sampai nggak ketahuan mana depannya mana belakangnya. Nah, antum pernah dengar antum? Ah, wakit siapa itu? Penjaga dajjal siapa? Ayo. Jasasa jasasa. Nah, itu penjaga Dajjal. Berada di suatu pulau, pulau mana wallahu alam. Wasyahid kata beliau, kita selesaikan dari bawah sampai bawah itu. Wasyahid intinya an Rasulullah alaihi wasallam amara bil isti'adzah min adzabil Perhatikan itu. Bahwasanya Rasulullah saw perhatikan. Bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan agar apa? Meminta perlindungan dari azab kuburan. Fadalla ala annahu azabun waqi'un wa hasilun. Allah Ini menunjukkan bahwasannya azab neraka dan azab kuburan itu barakallahu fi, itu benar adanya dan terjadi. Minta perlindungan dari azab eh, dari apa dari ngerinya azab kuburan. Wa anal mu'mina yasta'idu minhu dan bahwasanya orang mukmin minta perlindungan dari ngerinya azab kuburan tersebut. Wa adzabul qabr lahu wa adzabul qabri lahu asbab. Lihat nih. Dan ada kuburan itu memiliki sebab-sebab. Ada sebabnya, gak mungkin diadab langsung. Tapi ada sebabnya. Yusibu hatal mu'minin bisa babiha. Lihat ini. Ada kuburan itu pun menimpa sampai orang mumin pun kena dengan sebab tersebut. Apa sebabnya kita lihat? Fa innahum ya-, yu'adzabun fi kuburihim. bahwasanya mereka diadab dalam kuburan mereka. Minha diantaranya riba, ghibah, suka ngerumpi, ghibah suka ngerumpi membicarakan aib orang lain tanpa didasari dengan cara yang syar'i. Wan namimah mengadu domba. Ha? mengadu domba ya, namimah. Itu sebabnya diantaranya. Wa minha adamul istinzah minal baul. Ini penting. Penting juga nih ya. Di antara sebabnya orang yang tidak pernah bersuci dari air kencing. Maksudnya dia kencing, nggak bersuci, nggak mensucikan air kencing tadi itu atau bekasnya atau nah barakallahu fi tidak bersuci setelah dia kencing. Mafhum? Nah, itu termasuk sebabnya ternyata. Jadi orang kencing langsung pergi gitu, enggak bersuci terlebih dahulu. Waliyadzubillah ya. Biasanya mungkin abang jumpa ya eh, orang-orang yang awam, jauh dari ilmu, kadang sopir-sopir itu ya, berhenti tengah jalan langsung pinggir ada dia. Eh, setoran gitu, Allahumma Allahul musta'an. Nah. Padahal lihat ini ancamannya, ancamannya ngeri. Nah, jangan sampai kita e, termasuk di antaranya walayyadubillah. Nah, jadi buang air kencing, nah atau buang air besar dalam kondisi apa setelah itu dia tidak bersuci masuk juga di situ walayyadubillah. Fakat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh waktu itu Rasulullah SAW berjalan melewati dua kuburan. Fakal seraya beliau berkata, Innahuma la yu'adzaban Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Diperhatikan ini. Sesungguhnya kedua-duanya, kedua orang dalam kuburan tersebut sedang diazab dan tidaklah mereka diazab. Hah? Nah, barakallahu fi melainkan dikarenakan perkara yang besar. Paham ya? Diazab karena perkara yang besar sebabnya. Ala ketahuilah, innahu lakabir. Sungguh itu perkara besar, bukan perkara kecil, perkara yang besar. Amma aduhuma Adapun salah satu di antara keduanya, fakana la yastabrik min baulil yadin. Dahulunya di dunia, dia tidak pernah bersuci. Paham ya? Dari air kencingnya. Maksudnya setelah kencing dia nggak bersuci. Mafhum? Naam. tidak mensucikan eh? Nah, kemaluannya atau semisalnya. Wa amal akhar, lihat ini, ada pun satunya fakana yamsi bin namimah maka dulu dunianya dia suka mengadu domba. Nah, dulunya di dunia dia suka apa? Suka mengadu domba. Fadalla ala anna adzabul qabri yahsulul mu'min. Maka ini menunjukkan bahwasanya adab kuburan itu terjadi menimpa orang mukmin pun juga bisa. Kalau ada sebab dari itu. Kalau ada sebab dari itu. Bisa lebih dunubin irtakabaha fid dunya. Ngeri. Disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Wa kadzalika qawlu alaihi wassalam. Seperti itu pula perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perhatikan. Innal mayyita la yu'adzab fi qabrihi bima niha alaihi. Sesungguhnya si mayit dalam kuburan diadab disebabkan karena apa? Salah satu keluarganya yang meratapi. Paham ya? Jadi hati-hati kalau ada di keluarga kita meninggal, Nah, jangan sampai kita meratapi dengan ratapan jahiliyah, Ternyata teriak gerok-gerok, misalnya nangis, apa nyobek-nyobek saku, kemudian mukul-mukul pipi, mukul-mukul wajah jangan. Ternyata apa? Ada kaitannya dengan si mayit di dalam kuburan tersebut. Hadisnya ini sahih, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim hadis Umar bin Khattab anhu. Mayit diadab disebabkan apa? Disebabkan ratapan dari salah satu keluarganya. Meratapi ratapan jahiliyah teriak-teriak, nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wadah. Paham ya? Itu diantaranya. Faniyahatu 'alal mayyit tusabbib ta'dhiba. Lihat ini. Tusabbib ta'dhiba. Maka meratap meratap si mayyit, nah itu merupakan sebab apa? Si mayyit tersebut diazab. Merupakan sebab si tersebut di diazab. Wahyia sababun min asbab ta'dhibihi bi qabrih. Lihat ini. Yang mana Ratapan tersebut, ratapan jahiliyah waliyahulillah, merupakan sebab si mayat diadab dalam kuburannya. Allahumma musta'an, Allahumma salim salim. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adab kuburan benar adanya dan ada wujudnya. Hanya saja kita tidak menyaksikannya dikarenakan alamnya berbeda. Wallah alam swab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.